Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salama al tahawi rahimahullah taala yang beliau wafat pada tahun 321 Hijriah bertepatan dengan abad ke-10 Masehi. Yang terakhir kita telah membahas sampai poin ke-57 sampai ke-56 yaitu telah disinggung permasalahan iman bahwasanya orang yang percaya dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia adalah ahlul kiblat dan dia adalah orang Islam dan orang beriman. Tapi telah dijelaskan pula tidak cukup hanya keyakinan saja, harus dibuktikan dengan perbuatan dan juga dengan ucapan. Kemudian yang terakhir tentang Al-Quran yang kita sudah sering membicarakannya. Dan pagi hari ini kita masih berbicara tentang iman. Permasalahan yang penting yang di disinilah terjadi perbedaan pendapat antara beberapa kelompok dari kalangan kaum muslimin antara Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Poin ke-57 beliau mengatakan Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wa la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu kita ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul kiblat karena dosa-dosa yang dilakukan selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosa tersebut. Masalah ini penting ikhwan wa akhwati rahimakumullah dan masalah ini sekali lagi diharap yang hadir pagi ini untuk juga hadir waktu berikutnya karena bersambung. Saya khawatir kalau hadirnya itu pada waktu dijelaskan sebagiannya nanti pemahamannya akan keliru. Antara poin-poin ini 57, 58, 59 dan seterusnya itu bersambung semuanya. Karena kita tidak mungkin menyelesaikannya dalam satu majelis, pembahasannya cukup panjang. Terutama poin ke-57 ini kaitannya sangat erat dengan poin ke-61 Pagi ini mungkin kita masih belum bisa menjelaskan ke 61, poin 61. Karena waktunya terbatas. Karena itu penjelasan ini masih berlanjut, bersambung. Makna secara global dari ucapan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala makna ijmali atau mujmal atau global di antara akidah ahli sunnah wal jamaah Mereka itu tidak serta-merta Mengkafirkan seorang muslim Dikarenakan seorang muslim itu berbuat dosa Selama seorang muslim itu tidak menghalalkan dosa jadi berbeda antara orang melakukan perbuatan dosa dengan orang yang menghalalkan perbuatan dosa. Ini penting sekali. Ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan seorang muslim yang muwahhid. Yang dia beriman kepada Allah. Beriman kepada hari akhir. Tidak dikafirkan dikarenakan suatu dosa. Yang dilakukannya seperti berzina. Orang zina tidak tidak kafir. Cuman dia berdosa. Seperti minum homer orang minum homer tidak kafir tapi dia berdosa, dosa besar. Seperti orang memakan riba, melakukan muamalah ribawi. Dia tidak kafir tapi dia berbuat dosa. Demikian pula seorang yang uququl walidin, durhaka kepada kedua orang tuanya dan yang lain-lainnya. Semua itu tidak menjadikan mereka kafir tapi menjadikan mereka dosa, dosa besar dengan catatan selama mereka tidak menghalalkannya. Kalau dihalalkan, misalnya dia mengatakan zina itu tidak apa-apa, zina itu boleh. Nah ini kafir karena dia jelas-jelas mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia keluar dari agama Islam. Oh tidak apa-apa, riba itu tidak apa-apa, riba itu boleh. Homer itu tidak apa-apa, narkoba itu tidak apa-apa, boleh. Durhaka kepada orang tua itu boleh, tidak apa-apa. Dihalalkan oleh dia. Nah ini. Berbeda dengan orang yang berzina, minum pomer riba, durhaka. Dan dia mengatakan, ya saya akui memang saya salah. Saya dosa. Ini sebenarnya dilarang. Tapi saya telah melanggarnya. Ini tidak kafir. Tapi dia berdosa besar. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang lalu telah dijelaskan orang Islam yang berbuat dosa besar, maka dia masuk dalam kategori orang mukminun fasik. kamu Alhamdulillah. Mukminun fasik. Dia dikatakan sebagai orang beriman karena dia memang beriman. Dia dikatakan sebagai orang fasik karena dia melakukan dosa besar. Atau dia dikatakan sebagai orang beriman tapi dhaiful iman, imannya lemah. Imannya lemah. Hal itulah yang menjadikan dia melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan ditegakkan hukum had. Kalau memang ada hukum had, cambuk ya cambuk, potong tangan, potong tangan dan yang lain-lainnya. Hukuman tetap ditegakkan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh syariat Allah yang suci. Akidah ini, ikhwan wa la rahimakumullah, adalah untuk menjelaskan perbedaan ahli sunnah wal jamaah dengan khawarij dan mu'tazilah. Dan siapa saja yang menempuh jalan mereka yang batil. Karena orang khawarij mereka itu mengkafirkan pelaku dosa besar dikafirkan. Demikian pula Mu'tazilah, mereka menjadikan pelaku dosa besar dia di antara berada di manzilah bainal manzilatain, satu tempat di antara dua tempat, antara Islam dan kufur. Enggak Islam, enggak kafir. Derajatnya itu ngambang di dunia, di akhirat dia masuk neraka dan kekal di neraka selama-lamanya sama dengan orang Khawarij. Dan kedua kelompok ini adalah batil menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'nya salaful ummah rahimahumullahu taala ajmain. Masalah ini penting sekali ya. Dan biasanya orang-orang khawarij itu kenapa kok mengkafirkan pelaku dosa besar? Karena mereka mempunyai ilzamat-ilzamat, rentetan-rentetan konsekuensi yang mereka buat sedemikian rupa. Sebagaimana yang lalu telah disinggung. Misalnya orang bermuamalah riba dia dinasehati, riba itu haram, riba itu haram, riba itu haram. Ternyata dia terus-menerus riba. Maka orang khawarij ini mengatakan, berarti kamu tidak beriman kepada Allah. Karena telah dijelaskan kepadamu hukumnya riba, sudah jelas, sudah gamblang, kamu tetap riba. Berarti kamu tidak iman. Dan orang tidak iman berarti kafir. Demikian pula orang berzina, kamu sudah dibilangi, sudah diberitahu zina itu haram, haram dan haram ternyata kamu tetap zina saja, berarti kamu tidak iman. Orang tidak iman berarti kafir. Terus rentetannya kayak gitu. Termasuk juga dalam hal ini yang paling banyak sekarang adalah masalah hukum dengan selain hukum Allah. Memang hukum Allah wajib ditegakkan. Wa malam yakum bima anzalallah fa'ulaika humul kafirun fasikun dolimun. Orang tidak berhukum dengan hukum Allah bisa kafir, bisa fasik, bisa dolim. Tidak serta-merta. Memang orang tidak berhukum dengan hukum Allah itu jelek. Jelek. Hukum Allah harus ditegakkan. Cuman ketika kita menjatuhkan fonis kafir tidak gampang. Dia tidak menegakkan hukum Allah karena apa? Kalau memang dia meyakini hukum Allah itu adalah hukum yang jelek, hukum yang nggak cocok, yang primitif harus diganti sekarang ini. Nah, ini dia kafir tapi kalau dia menyatakan hukum Allah itu bagus. Cuman dia melanggar. Dan dia yakin bahwa dia adalah berdosa ketika melanggar itu. Mestinya hukum Allah dipakai, dia tidak memakai hukum Allah. Dia menyadari itu, dia merasa salah. Maka hukumnya sama dengan tadi. Orang berzina, minum pomer, yang muamalah riba, dan durhaka kepada orang tuanya. Yang dia juga merasa bahwa dia berdosa. Dosa besar, nggak sampai kafir. Jadi menghalalkan. Menghalalkan sesuatu yang haram adalah kafir, demikian pula mengharamkan sesuatu yang halal juga kafir. Ada hal-hal yang halal dia mengharamkan. Oh, tidak boleh itu hukumnya haram. Ini juga kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 31 yang mana ayat ini ada kisahnya Kisahnya adalah seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim. Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu mantan Nasrani. Ahli kitab Nasrani masuk Islam. Ketika itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengenakan kalung salib dari emas. Jadi orang Nasrani sudah semenjak zaman dahulu ya, mereka suka memakai kalung salib Termasuk ini beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai kalung salib dari emas. Beliau mengatakan ataitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fi unuki salibun min dahab. Aku datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di leherku ada salib dari emas. Kalung salib dari emas. Faqala lalu beliau bersabda, "Ya Adi, itrah anka hadal watan." Kata Rasulullah SAW, wahai Adi, kamu buang berhala itu. Kamu buang, nggak boleh kamu pakai kalung salib itu berhala itu. Wasami sami'tuhu yaqra'u fi surati Bara'ah Dan aku mendengar kata sahabat Adi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Bara'ah, yaitu surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum min dunillah ahli kitab Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Jadi ulamanya dan ahli ibadah dijadikan tuhan selain Allah. Sahabat Adi yang tahu persis Nasrani membantah. Kata sahabat Adi, "Lasna na'buduhum." Ya Rasulullah, kami tidak pernah nyembah ulama, tidak pernah menyembah pendeta, tidak pernah menyembah pastor. Tapi kenapa di sini dikatakan kami menjadikan mereka sebagai Tuhan? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, alaihu yuhilluna ma Allah fatuhillunahu wa yuharrimuna ma Allah fatuharrimunahu?" Bukankah mereka itu menghalalkan yang diharamkan Allah? Lalu kamu ikut-ikutan menghalalkan. Bukankah pula mereka mengharamkan yang dihalalkan Allah? Lalu kamu ikut-ikutan mengharamkan. Sahabat tadi mengatakan, "Na'am, ya ya Rasulullah, benar memang begitu." Lalu kata Rasulullah SAW. alaihi wasallam, Itulah namanya kamu nyembah mereka. Merubah hukum ya, menghalalkan yang haram, ini sama dengan perbuatannya Tuhan kalau kita taat kepada orang seperti itu berarti kita menjadikannya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini melakukan dosa selama tidak menghalalkan dosa itu maka dia tidak kafir dan dia dosa besar sebagaimana dosa-dosa yang lainnya dia tetap mukmin yang imannya kurang dia tetap mukmin tapi dia fasik mukmin dengan keimanannya fasik karena dosa besarnya. Tapi ikhwan wa akhwati rahimakumullah, ada juga dosa-dosa yang walaupun orang tidak menghalalkannya tetap kafir. Dosa ya, dia tidak menghalalkan. Dia merasa dosa, tapi dia tetap kafir kalau melakukannya. Di antaranya apa? Orang meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat walaupun dia yakin sholat itu wajib. Saya tahu itu wajib sholat itu. Cuma dia tidak sholat karena malas. Maka pendapat yang benar menurut Alkitab wa Sunnah orang ini adalah kafir. Sebagaimana dalil-dalil yang sangat banyak yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lainnya melalui sahabat Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu taala anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as wa faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat berarti dia kafir. Jelas kafir. <clears throat> Jangan diartikan kafir kecil nanti, tidak ada. Kalau sudah kafir ya kafir. Kalau kita nanti bilang kafir kecil nanti kita berarti Berarti kita berdusta atas nama Rasulullah SAW. Beliau berbicara dengan bahasa yang fasih. Jadi orang meninggalkan sholat itu kafir kalau sengaja. Walaupun dia tidak menghalalkannya. Kemudian mengenai menghalalkan dosa. Menghalalkan dosa ini ada dua. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Yang pertama adalah istihlalul qalbi al-i'tiqadi. Menghalalkan dosa dengan hati dan keyakinan. Yang kedua, istihlal amali. Menghalalkan dosa dengan perbuatan. Karena setiap orang berbuat dosa, pasti dia menghalalkan dosa. Cuma yang dimaksud kafir di sini adalah ketika dia menghalalkan dengan hatinya, dia menghalalkan dengan keyakinannya. Ya, memang ini hukumnya halal, boleh, tidak apa-apa. Zina itu tidak apa-apa. Yang penting suka sama suka. Nah ini dia, dia dia kafir menghalalkan. Adapun kalau berbuat zina, sementara dia yakin itu adalah haram, maka dia juga menghalalkan. Menghalalkan artinya perbuatannya. Perbuatannya dia itu membolehkan zina walaupun hatinya tidak membolehkan. Jelas ya? Jadi setiap orang berbuat dosa itu berarti dia menghalalkan. Fakullu mudnibin mustahillun lidzambihi amalian. Jadi setiap orang berbuat dosa, dia itu menghalalkan dosanya secara amal perbuatan, artinya dia melakukan dosa itu itu menghalalkan. Ya, mudah-mudahan masalah ini jelas. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Ini sangat penting ya. Bahkan kalau perlu, kalau perlu dihafalkan itu. Lafadznya Imam Tahawi perlu dihafalkan. Mudah kan? Wa 57 wala nukaffiru ahadan min ahlil kiblati bizambin malam yastahillahu. Jadi kalau ada orang-orang suka mengkafir-kafirkan, maka kita bawakan kata Imam Tahawi, "Wala nukafiru ahadan min ahlil kiblati bidambin malam yastahillahu." Kita ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan seorang muslim dikarenakan suatu dosa selama dia tidak menghalalkan dosa itu. Tapi dengan catatan ada juga dosa-dosa yang seseorang bisa kafir walaupun tidak menghalalkannya di antaranya seperti meninggalkan sholat dan ini semua kembali kepada dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah dan juga dari ijma'nya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian poin setelahnya, kalau poin yang 57 membantah Khawarij dan Mu'tazilah, maka poin 58 membantah Murji'ah. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wala naqulu la yadhurru ma'al imani dhanbun liman 'amilahu. Kita ahli sunnah wal jamaah tidak mengatakan bahwa dosa tidak membahayakan keimanan pelakunya. Ya. Atau yang lebih tepat Ya itu maknanya ya, maknanya ya. Jadi maksudnya di sini orang murji'ah itu punya pendapat selama orang itu beriman maka berbuat dosa itu nggak ada pengaruh kepada keimanannya. Ya, sama saja itu maknanya ya. Ini bahaya sekali murji'ah. Dan sekarang ini kelompok murji'ah juga banyak. Murji'ah ini kebalikan khawarij 100%, 80 derajat. Jadi kalau khawarij itu kerasnya luar biasa, mengamalkan agama versi mereka yang sangat keras. Lamur Syiah tandingannya mengamalkan agama dengan sangat sangat apa? sangat lembek. Sangat ya ini yaitu tidak ada ketegasan sama sekali. Yang penting pokoknya iman. Dosa apa saja boleh. Dan orang Murji'ah punya keyakinan yang namanya iman itu ya satu. Tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Iman itu ya iman. Sehingga iman kita dengan iman Nabi, dengan iman malaikat semuanya sama. Iman ya iman. Ini banyak ya. Murji'ah ini banyak sekali. Sehingga orang berbuat apa saja dia tidak bisa kafir. Tidak sholat pun tidak kafir. Murji'ah. Yang penting hatinya. Yang penting hatinya. Itulah orang-orang yang sifatnya murji'ah. Yang suka mengatakan yang penting hatinya. Padahal yang benar itu yang penting hatinya dan perbuatannya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu tidak melihat bentukmu yang dilihat oleh Allah adalah hatimu dan perbuatanmu hati dan perbuatan itu riwayat yang sahih dan itu harus dibawakan jangan membawakan yang hati saja amal juga dibawakan dan subhanallah, kenapa sih orang Murji'ah kok punya pendapat gini? Ini rahasianya. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kenapa orang Murji'ah itu kok cenderung meremehkan dosa? Berbuat dosa itu tidak apa-apa, yang penting ada iman. Dosa itu tidak masalah, tidak ada pengaruhnya dengan iman. Yang penting kan hatinya. Yang penting hubungan kita dengan Allah bagus. Yang penting hubungan kita dengan manusia bagus. Yang penting jangan mendolimi orang. Yang penting makhluk hidup berbahagia. Iya, seperti siapa ini? Seperti orang Buddha. Orang Buddha kan gitu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semuanya tidak apa-apa, yang penting manusia bahagia. Ada seorang pendetanya orang Buddha ya, Pante, namanya Pante itu ya. Yang pakai baju kuning dan botak itu, yang selalu ihram itu loh. itu ditanya oleh seseorang, Pak Pante, boleh tidak orang laki itu apa namanya hubungan seksual dengan orang laki? Boleh tidak Homoseksual. Kata Pak Pante, yang penting tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain. Yang penting suka sama suka. Yang penting makhluk hidup ini bahagia semuanya, tidak apa-apa. Enak ini. Ini agama akhir zaman paling laris. Yang dicari orang sekarang kan itu kan. Semuanya boleh. Ya itulah, murji'ah itu ya kayak gitu. Karena orang murji'ah itu rata-rata seneng dosa, seneng maksiat. Akhirnya mereka juga pendapatnya pendapat yang nyeleneh gara-gara perbuatannya. Mereka diberi oleh Allah balak berupa akidah yang sesat gara-gara perbuatannya. Jadi sebelum akidah mereka rusak, itu sudah rusak dulu diri mereka. Dari diri yang rusak timbul akidah yang rusak. Sehingga kalau diberi akidah yang benar, wah ini repot, tidak bisa saya. Saya milih ini saja. Karena memang dia sudah rusak, diperbaiki sulit. Salah seorang dari ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Aziz bin Manik rahimahullahu taala. Beliau setelah melihat akidahnya Murji'ah, beliau merinding. Waduh, akidahnya Murji'ah ini benar-benar kacau. Benar-benar akidahnya Murji'ah ini mengajak orang untuk rusak serusak-rusaknya. Karena akidah Murji'ah ini malah motivasi orang untuk berbuat dosa. Dosa itu tidak masalah. Yang penting pokoknya ada iman. Yang penting kayak tadi itulah, suka sama suka, tidak ganggu orang, tidak apa-apa semuanya. Ternyata setelah beliau melihat, saya kepingin tahu Murji'ah kok seperti akidahnya. Siapa sih pribadi-pribadi guru-gurunya Murji'ah? Lalu beliau membaca biografi-biografi guru-gurunya Murji'ah, di antaranya beliau melihat biografinya An-Nidham, kemudian Abul Huzail al illaf kemudian juga Al-Jahid An-Nidham, Abul Huzail al illaf kemudian juga Al-Jahid. Dan ternyata mereka itu rata-rata adalah orang-orang fasik. Ulamanya adalah orang fasik kalau ibaratnya sekarang ini ya, suka nonton film porno gitu, suka ke diskotik sambil mengatakan bir hitam itu halal, ya. Diskotik itu tidak apa-apa. Ya diskotik dakwah, mendakwai mereka. Nah, sambil dia duduknya dengan pelacur gitu. Jadi seperti itu. Jadi ternyata para ulamanya adalah orang-orang fasik. Maka tidak kaget kita kalau mereka berpendapat seperti itu. Jadi memang mereka orang-orang rusak yang berat untuk mengamalkan agama. Subhanallah ya. Dan memang ini jelas ikhwan wa akhwati rahimakumullah, tidak ada satupun akidah yang rusak melainkan karena timbul dari orang yang rusak juga. Coba antum perhatikan. Kalau ada akidah yang rusak, antum runut dari mana sumbernya ini? Ternyata ujung-ujungnya pangkalnya adalah orang yang rusak. Baik rusak karena gila harta, gila jabatan atau rusak karena dia memuaskan nafsunya atau rusak karena yang lainnya. Jadi itu. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah tidak berpendapat begini. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah bahwasanya dosa itu membahayakan iman. Bahkan akidah kita tentang definisi iman, al-imanu qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil jawarhi wal arkan yazidu fi taatir rahman wa yanqusu fi taatis syaitan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati dan juga pengamalan dengan perbuatan anggota tubuh. Dan iman bisa bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman Allah serta iman bisa berkurang dengan ketaatan kepada setan. Jadi maksiat membahayakan iman dan ini nyata. Kalau kita berbuat maksiat, maka iman kita terasa turun, turun, turun, turun, berkurang, berkurang, berkurang dan berkurang. Tapi kalau kita berbuat ketaatan, kita merasakan iman kita bertambah, bertambah, bertambah, bertambah, bertambah dan bertambah. Dan ini nyata. Jadi dosa itu ada pengaruhnya kepada keimanan. Itulah akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Akidahnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Serta salafus soleh. Kemudian poin yang ke 60 yang ke 59. Qala imam At-Tahawi rahimahullahu taala narju lil muhsinina minal mu'minina an ya'fu anhum wa yudkhilahum al-jannata bi rahmatih wa la na'manu alaihim wa la nashhadu lahum bil jannah wa nastaghfiru limusiihim wa nakhafu 'alaihim wa la nuqannituhum. Kita ahli sunnah wal jamaah berharap bagi para muhsinin. Muhsinin adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari kalangan mukminin, orang-orang beriman, agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosa mereka dan memasukkan mereka ke jannah karena rahmatnya. Jadi di sini ya jelas sekali bahwasanya kalau ada orang yang berbuat baik dari kalangan orang beriman, kita berharap Allah akan memaafkan dia, Allah memasukkan dia ke dalam surga karena apa? Rahmatnya, rahmatnya Allah, bukan karena perbuatannya, cuma sebab saja. Kemudian kita tidak merasa aman atas ancaman Allah bagi mereka. Ya. Jadi siapapun di dunia ini dia tidak boleh merasa aman dari ancaman Allah. Tidak boleh orang merasa dirinya suci, tidak boleh. Nanti ada poin setelahnya harus imbang antara takut dengan berharap. Tidak boleh merasa aman, tidak boleh putus asa. Wala nashhadu lahum bil jannah. Kita tidak memastikan mereka dengan jannah. Tidak boleh kita menfonis orang fulan adalah ahli surga kecuali yang ada dalilnya. Nanti penjelasannya. Wa nastaghfiru limusiihim. Kita memohonkan ampunan bagi pelaku kejahatan dari mereka. Nah kita kita kalau ada orang jahat didoakan, doakan mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Wa nakhafu alaihim dan kita takut mereka akan ditimpa siksa karena kejahatan mereka. Hati-hati berbuat jahat, nanti kamu mendapatkan murka Allah, hukuman Allah. Terus di situ ada kata-kata yang salah di terjemahannya punya antum, wala nuqannituhum. Yang benar itu adalah namun kita tidak menjadikan mereka berputus asa dari rahmat Allah. Namun kita tidak menjadikan mereka berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kita tidak boleh ya menjadikan orang itu putus asa. Yang dengan itu mereka akan diampuni, artinya rahmat Allah dengan rahmat Allah mereka akan diampuni. Ya, jadi di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah di antara pembahasan yang ada dalam poin ke-59 ini, kita tidak boleh menfonis seseorang sebagai ahli syurga atau sebagai ahli neraka. Seorang muslim ya, seorang muslim tentu saja. Kecuali dengan dalil. Kalau ada dalilnya dari Rasulullah saw alaihi fulan ahli jannah, baru kita yakin fulan adalah ahli jannah. Atau ada dalil fulan ahli nar, maka kita yakin fulan adalah ahli nar. Di antara yang ada dalilnya adalah seperti al-ashrah al mubasyarun bil sepuluh sahabat yang diberi kabar gembira dengan syurga. Termasuk juga Ukasha bin Mihsan dan yang lainnya. Termasuk yang Rasulullah menyatakan dia adalah ahli neraka, ya banyak. Di antaranya adalah Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lain-lainnya. Ini ada dalilnya. Adapun yang tidak ada dalilnya, kita tidak boleh mengatakan fulan adalah ahli syurga atau fulan adalah ahli neraka kepada seorang muslim. Karena kita tidak tahu kan? Rasulullah SAW dulu pernah menyatakan ketika para sahabat memuji-muji seseorang, fulan masya Allah, fulan masya Allah, fulan mati syahid, fulan mati syahid. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan huwa finnar dia ahli neraka. Oh, para sahabat heran. Kenapa? Padahal fulan ini hebat luar biasa. Akhirnya mereka menguntit meng, apa namanya? selalu mengikuti si fulan ini. Ternyata didapati si fulan ini ketika dalam suatu peperangan gagah perkasa luar biasa sampai akhirnya dia terluka dengan luka yang cukup banyak di tubuhnya dan dia tidak kuat menahan luka-luka itu akhirnya pedangnya ditaruh di bumi Lalu dia menjatuhkan tubuhnya ke pedang itu. Matinya mati apa? Mati bunuh diri. Orang tidak tahu, tapi Rasulullah tahu diberitahu oleh Allah. Maka dari itu kita tidak boleh menyatakan fulan adalah ahli surga, Tidak boleh. Mudah-mudahan fulan adalah ahli surga. Maka dari itu mengatakan fulan mati syahid memastikan tidak boleh. Bahkan di Sahih Bukhari ada bab khusus yang berbunyi bab la yuqal fulan syahid. Bab tidak boleh mengatakan si fulan mati syahid, tidak boleh. Yang boleh itu adalah syahid insyaallah. Mudah-mudahan dia mati syahid. Karena kalau kita memastikan fulan syahid, berarti fulan adalah ahli surga. Betul tidak? Iya, tidak boleh. Tidak boleh memastikan seperti itu. Kemudian juga ada seorang sahabat yang Rasulullah mengatakan fulan huwa finnar ahli neraka. Pada sahabat yang lain menyatakan ini ahli syurga. Lalu dicari apa sebabnya. Ternyata si fulan dalam satu peperangan dia luar biasa, dia gugur di sana, tapi ternyata dia itu ngambil sandal sebelum dibagi. Harta rampasan perang oleh dia diambil. Hanya satu sandal saja. Lalu Rasulullah mengatakan syirok atau syirokan, binar gara-gara sandal dia masuk neraka. Menfonis orang ahli surga atau ahli neraka dilarang kecuali yang ada dalilnya. Adapun secara umum boleh orang Islam itu masuk surga, orang kafir masuk neraka boleh. Sebagaimana ayat-ayat dalam Quran, hadis-hadis yang mutawatir tentang hal itu, Allah berfirman di dalam surat At-Tur ayat 17, "Innal muttaqina fi jannatin wa na'im." Sesungguhnya orang-orang bertakwa mereka berada di surga-surga dan kenikmatan. Orang bertakwa masuk surga pasti. Allah juga berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 72. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahti al-anhar khalidina fiha. Allah menjanjikan untuk orang-orang beriman, laki ataupun perempuan, surga-surga yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Pasti beriman masuk surga. Demikian pula orang kafir masuk neraka, ini juga pasti. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Fatir ayat 36, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur." Dan orang-orang yang kafir untuk mereka adalah neraka jahanam mereka tidak dimatikan di sana, enggak mati. Dan tidak pula diringankan untuk mereka azabnya. Demikianlah balasan kami untuk tiap-tiap orang kafir. Jadi benar-benar tersiksa tidak bisa mati. La yamutu fiha wa la yahya. Enggak mati, enggak hidup. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setengah mati. Setengah mati itu apa? Ya tersiksa kan? Dibilang mati, enggak mati. Karena kalau mati berarti istirahat, selesai. Dibilang hidup, dia tidak bisa merasakan kenikmatan hidup. Jadi dia itu setengah mati. Setengah mati sakitnya maksudnya. Kemudian di dalam surat An-Nisa Allah juga berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling dasar. Ini pasti secara umum Adapun secara khusus kita tidak boleh menghukumi si fulan ahli surga, si fulan ahli neraka, seorang muslim kecuali dengan dalil. Kalau ahli kalau ahli neraka orang kafir ya pasti ya. Kalau kamu ketemu kalau antum ketemu orang Nasrani, antum bilang kamu ahli neraka. Itu tidak apa-apa. Memang dia adalah ahli neraka, kan dia kafir kan? Yang dimaksud tidak boleh orang Islam. Tidak boleh kita mengatakan orang Islam itu adalah ahli surga atau dia itu ahli neraka secara fonis. Kamu ahli surga, kamu ahli neraka, fulan ahli surga, fulan ahli neraka, itu tidak boleh. Adapun kalau ada orang kafir belum kita fonis, ya memang harus difonis. Semua orang kafir masuk neraka, tayin, tonjok hidung, bahkan tonjok hidungnya, tonjok matanya, tonjok telinganya, tonjok mulutnya, boleh. Kamu kafir, kamu masuk neraka. Boleh tidak apa-apa. Kemudian di antara akidah ahli sunnah wa jamaah pula Kalau ada orang berbuat dosa itu Dimintakan ampun Jadi orang berbuat dosa bukan dilecehkan Bukan dipojokkan Bukan difonis Tapi dia didoakan Ini penting Jangan sekali-kali kita melecehkan dosa orang yang berbuat dosa Apalagi orang yang telah taubat dari dosa itu Rasulullah SAW bersabda Kata beliau, "Man 'ayyara akhahu bin lam yamut hatta ya'malahu." Orang yang melecehkan saudaranya dikarenakan suatu dosa, maka orang ini tidak akan mati sebelum melakukan dosa seperti itu. Bahaya. Jadi ada orang terjerumus dalam dosa. Lalu oleh oleh saudaranya dilecehkan, dipojokkan, difonis, dijelek-jelekan. Maka orang yang menfonis ini tunggu tanggal mainnya. Sebelum mati kamu pasti berbuat dosa seperti itu. Nah, ini bahaya sekali. Apalagi orang yang terjerumus tadi sudah taubat, sudah taubat ya. Dulu mungkin pernah berbuat, sekarang sudah taubat, tapi masih juga dilecehkan. Ini lebih pasti lagi bahwa yang melecehkan tidak akan mati sebelum berbuat dosa seperti itu. Dan ini kenyataan ikhwan wa akhwati rahimakumullah, berapa banyak di antara mereka yang suka melecehkan orang-orang yang berbuat dosa, yang suka melecehkan orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan dosa, maka orang ini subhanallah menjadi orang yang paling banyak dosanya dan dia melakukan semua dosa yang pernah dia lecehkan itu. Karena ditransfer itu otomatis, otomatis kena dia semuanya. Justru kita disuruh mendoakan. Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 19, "Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Dan mintalah ampun akan dosamu dan juga untuk orang-orang mukminin dan mukminat, laki perempuan, doakan, mintakan ampun. Bukan malah dilecehkan. Wa nakhafu 'alaihim, namun demikian kita juga mengkhawatirkan. Kalau kamu berbuat dosa gini, kami khawatir Allah akan murka kepadamu karena Allah murka kepada orang berbuat dosa. Tapi wala nuqannituhum, kita tidak membuat mereka putus asa. Tidak boleh membuat orang putus asa ya. Dan biasanya yang suka membuat orang putus asa itu siapa? Orang yang cenderung kepada khawarij. Jadi orang yang suka membuat orang lain putus asa, berarti pada diri orang ini ada ciri-ciri khawarij. Sebaliknya orang yang suka membuat orang lain sembrono ini ada ciri-ciri murji'ah. Yang benar adalah yang tengah-tengahnya. Jadi kadang orang itu ditakut-takuti, kadang juga dimotivasi, seimbang. Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 87, "Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun." Sesungguhnya tidak akan putus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Jadi orang putus asa dari rahmat Allah itu adalah orang yang kafir. Orang yang beriman dia tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kemudian juga di dalam surat Al-Hijr ayat 56, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun." Dan orang yang putus asa dari rahmat Tuhannya itu adalah orang yang tersesat. Kafir tersesat. Putus asa dari rahmat Allah. Biasanya yang membuat orang itu putus asa dari rahmat Allah itu yang pasti adalah dia tidak kenal Allah. Orang berbuat dosa banyak, bergelimang dalam dosa, dosa, dosa, dosa. Akhirnya dia merasa, percuma saja saya taubat, Allah tidak akan ngampuni saya. Karena dia tidak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, tidak akan pernah dia mengatakan begitu. Allah mengampuni kamu, Jangankan orang dosanya seperti kamu Orang yang dosanya paling banyak Sepenuh bumi dosanya kalau sudah sepenuh bumi atau sampai awan di langit, ini kan gambaran dosa tanpa batas. Betul atau tidak? Ini gambaran dosa tanpa batas. Katakanlah dia telah berzina sepuluh ribu kali. Ya. Dia telah minum homer berapa puluh ribu liter. Kemudian dia telah menipu sekian triliun. Kemudian dia telah apalagi? Dosanya banyak, tapi taubat diterima tidak taubatnya oleh Allah? diterima. Yang penting dengan syarat-syaratnya taubat. Yang pertama-tama adalah an-nadam, menyesal. Yang kedua adalah al-iqlaq, tidak berbuat lagi. Yang ketiga al-azmu ala adamil auda, bertekad bulat untuk tidak kembali lagi mengulangi selama-lamanya. Dan kalau ada hubungannya dengan manusia, urusannya diselesaikan, diampuni oleh Allah. Beres. Jangankan orang berbuat dosa, orang kafir saja, jodbus saja, kalau mau tobat, diterima taubatnya oleh Allah. Betul apa enggak? Betul, kalau dia mau tobat, dengan cara-cara yang tobat. Dosanya seperti apa jodbus itu? Tidak terhitung dosanya, terlalu banyak. Ini penting. Jadi kenal Allah itu perlu. Apalagi Allah juga memberikan kepada kita motivasi yang luar biasa. Di sebuah ayat Quran, yang para ulama mengatakan ayat ini adalah arja ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling menumbuhkan sifat roja, sifat berharap kepada Allah, yaitu Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar 52. Coba antum perhatikan ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah ayat ini. Yang dipanggil oleh Allah di dalam ayat ini siapa? Az-Zumar 53 ya. Yang dipanggil oleh Allah siapa di ayat ini? Orang-orang yang alladzina asrafu ala anfusihim. Orang-orang yang telah melampaui batas atas dosa mereka, atas diri mereka. Melampaui batas. Artinya mereka telah melakukan perbuatan dosa yang luar biasa. Dosanya benar-benar dosa yang tanpa batas. Tapi subhanallah Allah mengatakan, "Ya ibadi, wahai hamba hambaku, lemah lembut, kasih sayang. Kemudian Allah mengatakan juga, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa itu semuanya. Semua dosa oleh Allah diampuni kalau kita mau taubat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian juga ada ayat yang atau hadits kutsi yang sangat indah juga di dalam Arba'in Nawawi dimasukkan hadits yang terakhir yang nomor ke-42 yaitu Allah mengatakan ya bani Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali Hai anak Adam, tiadalah kamu berdoa kepadaku dan mengharapkan aku, melainkan aku mengampuni semua dosamu dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosamu. Berdoa dan berharap. Dosa kita oleh Allah diampuni semuanya tanpa batas. Allah enggak peduli. Ya benar Adam, lau balaghat anak anana sama, tsumma astaghfartani ghafartu Wahai anak Adam, kalau sekiranya dosamu telah mencapai awan-awan yang ada di langit. Kemudian kamu minta ampun ah, kepada aku, aku ampuni kamu. Jadi dosa telah mencapai awan yang ada di langit. Ini gambaran dosa tanpa batas. Kemudian, ya benar Adam, Lau ataitani fi kurabil ardi khotoya Tumma laqitani la tusriku bi syai'a La ataituka bi kurabiha maufiratan. Wahai anak Adam Kalau sekiranya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Sepenuh bumi, dosa tanpa batas. Kemudian kamu datang kepada Aku itu dengan tidak membawa dosa syirik, tidak menyekutukan aku dengan yang lain. Maka aku datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi pula ampunan. Allah. Jadi orang berbuat dosa itu wajar. Dosa itu adalah sunnatullah. Yang tidak wajar itu adalah orang yang dia terus menerus dosa, tidak mau taubat, ini tidak wajar. Jadi orang berbuat dosa itu wajar, sunnatullah. Justru kalau orang tidak berbuat dosa, maka dia akan masuk perangkap yang sangat bahaya dan sangat dibenci Allah. Masuk perangkap apa? Ujub bangga diri. Dia merasa saya ini orang suci. Tapi ketika berbuat dosa, dia merasa ya Allah, saya rendah. Saya sama dengan orang yang lainnya. Jadi begitu. Jadi itu diantara hikmahnya dosa. Orang berbuat dosa wajar, yang tidak wajar adalah terus menerus dosa dan tidak taubat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Insyaallah hari Kamis depan kita lanjutkan poin yang ke-60. Jadi Kamis depan ada ya. Adapun di Masjid An-Nur untuk pekan depan kita libur. Insya insyaallah ada acara di luar kota. Dari Senin, Selasa, Rabu libur di Anur, di Asalam tetap ada. Dan di sini juga tetap ada insyaallah hari Kamis karena Kamis saya sudah datang atau Rabu insyaallah sudah datang. Kalau ada yang mau ditanyakan, pantol silakan. Ini ada pertanyaan. Ustaz, dalam kehidupan sehari-hari saya merasa sulit untuk menyeimbangkan antara khauf dan roja. Selama ini saya berusaha untuk berbuat kebaikan dan otomatis dalam hati timbul rasa harap yang amat tinggi dan tentunya rasa takut akan ancaman Allah menjadi berkurang. Mohon kiranya Ustadz dapat memberikan cara-cara konkret agar kita dapat menyeimbangkan antara khauf dan rojak dalam kehidupan sehari-hari. Jazakumullah khairan. Ya, wa iyyakum. Jadi harus seimbang. Misalnya kita merasa telah berbuat baik. Yang pertama-tama timbul sifat roja Mudah-mudahan oleh Allah diterima kebaikan saya Kemudian juga timbul sifat khauf Ada kekhawatiran nggak diterima oleh Allah Nah sifat khauf ini Nanti akan memacu kita untuk memperbaiki perbuatan kita Jadi bukan khauf dalam arti kita suudon kepada Allah ya Suudon perasaan buruk kepada Allah tidak boleh tapi sifat khauf yang menjadikan kita tambah memperbaiki perbuatan. Bagaimana supaya Allah tidak tidak menolak perbuatan saya, tidak menolak amal saya. Harus ditambah ikhlasnya, dijadikan amalnya benar-benar sesuai sunnah, seperti itu. Kemudian kalau orang dalam keadaan sakit, sakit ya. Ketika sakit ini dianjurkan lebih didominasi oleh sifat roja berharap. Apalagi sakit-sakit menjelang kematian. Itu sangat diharapkan untuk didominasi sifat roja. Jangan sampai didominasi sifat khauf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yamutanna hadukum illa wa huwa dhanna bi Janganlah seorang dari kamu itu mati kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Tuhannya. Seperti itu. Insya Allah nanti kita ada pembahasan masalah ini di poin nomor 60 itu. Yang salah itu adalah orang bergelimang dalam kemaksiatan, terus-menerus maksiat, tapi dia roja. Allah itu kan baik. Allah kan ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Rahmatnya Allah sangat luas. Orang bunuh seratus saja diampuni. Ya, orang dosa nampak batas diampuni. Anda ini bukan rojak. Tapi Anda ini ditipu oleh setan. Jadi tidak benar. Insya Allah itu kita bahas di poin ke-60 ya, antara khawf dan roja. Insya Allah ini juga sudah ada pertanyaan yang masuk di SMS. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam barakallahu fikum. Ya, wafikum Afwan Ustaz, pertanyaan menyimpang dari materi. Tapi ana harap Ustaz berkenan menjawab. Ustaz, apa hukum training seperti ESQ yang tujuannya baik namun di dalamnya terdapat musik? Sebenarnya batasan musik yang diperbolehkan seperti apa? Jazakallah khair. Ya wa iyyakum. Jadi mengenai ESQ itu ya, Alhamdulillah ya, saya mengikuti perkembangannya ESQ itu. Mulai dari pertama muncul, termasuk juga buku-bukunya yang pertama, yang warna biru itu, lalu yang kedua warna putih ESQ apa Power itu ya. Kemudian buku panduannya kecil, kemudian juga CD-CD-nya, kemudian juga dari hasil-hasil training mereka-mereka ikut training. Itu ternyata tambah lama, tambah nyimpang, tambah lama, tambah nyimpang. Tambah lama, tambah nyimpang. Dan kalau boleh dikatakan ESQ itu adalah agamanya orang kaya. Kalau tidak kaya tidak bisa. Kenapa? Itu orang kaya yang kepingin mendapat ketenangan dan kepingin bisa nangis. Intinya ke situ. Dan tren training model ESQ itu membosankan. Pertamanya saja orang semangat, kedua, ketiga dan seterusnya bosan. Ya itu itu aja. Istilahnya itu hangat-hangat. Hangat-hangat apa? Ya itu. Betul. Sekali dua kali bosan ya itu itu aja. Kan di sana nanti di hotel dua hari sekian juta bayarnya dengan dekornya diatur sembilan rupa kemudian pendingin pendingin ruangannya eh, enggak enggak panas kalau panas enggak bisa nangis nanti ongkep sibuk dengan panasnya diatur Kemudian juga sound systemnya diatur juga. Sound system diatur. Pokoknya dikondisikan demikian rupa. Yang senyaman mungkin. Kemudian pematerinya, para trainernya itu juga harus pandai bicara. Pandai ngambil hatinya orang. Dia bicara. Disertai alunan musik. Kemudian juga di belakang ada layar. Tiba-tiba. <laughs> ya, Tiba-tiba ada suara-suara kayak gitu. Sehingga orang merinding. Lalu orang nangis, ya gitu-gitu aja. Itu kalau orang miskin nggak bisa. Kenapa? Jangankan nangis, uang aja masih nggak ada. Mikir cari nafkah. Ini orang sudah banyak uang, cuman kepingin tenang, pingin tenang gitu aja. Dan sekali lagi trenin tren model ESQ itu membosankan. Paling sekali dua kali aja seneng. Setelah itu ya gitu-gitu aja, membosankan. Belum lagi ajaran-ajarannya yang memahami Islam dengan pemahaman-pemahaman yang yang cenderung seperti itu, pemahaman sendiri. Apalagi saya mendapat buku dari hasil training, itu butuh dijelaskan lagi itu. Waduh, aneh sekali. Digambarkan Nabi Adam, Nabi ini, Nabi itu ada gambarnya gini, gambarnya gitu. Waduh, macam aneh-aneh sekali pokoknya. Kemudian juga yang akhir-akhir ini ada lagi nanti sujud bareng-bareng. Sujud syukur bareng-bareng sambil berdoa semuanya dipimpin oleh imamnya dalam sujudnya. Pakai pengeras suara doa dalam sujud. Jadi seperti itu. Dan itu juga untuk memuaskan orang-orang, yaitu orang-orang yang kembali tadi kaya lagi itu. Apalagi juga di acaranya nggak islami sama sekali. Saya kebetulan sering ketika ada acara di sebuah hotel yang bertepatan dengan acara mereka. Bukan sekali, dua kali, berkali-kali. Memang yang hajar luar biasa, mobilnya banyak parkirnya, semuanya bawa mobil. Kebetulan juga ada ESQ anak muda dan ESQ orang tua ya, yang kid, kid itu anak-anak kan, ESQ kid. Yang hadir kan ya anak muda-muda gitu. Perempuan, laki perempuan tanpa batas ngobrol-ngobrol, ya salaman. Ya salaman, enak ngobrol. Ya pacaran islami lah gitu. Gitu. Nah mana? Yang dirubah apanya? Jadi tidak ada cara yang paling baik kecuali adalah cara Quran dan Sunnah. Itulah yang mengobati. Kalau yang lainnya tidak mengobati, boleh jadi kita selamat dari satu sisi, tapi kita kena penyakit di sisi lain. Jadi kata yang kata yang tepat itu diselamatkan dari mulut buaya, tapi masuk ke mulutnya singa sama saja mengobati penyakit dengan penyakit, melawan bid'ah dengan bid'ah. Jadi itu. Apalagi nanti ujung-ujungnya juga materi, ujung-ujungnya ke sana. Dan sebenarnya mereka-mereka yang juga pencetus ESQ itu itu sebenarnya mereka memang sebelumnya adalah trainer, orang ahli mentraining ya orang motivator. Cuman supaya lebih laku diembel-embeli agama. Gitu loh. Masa nggak paham? Kalau dikasih embel-embel agama kan lebih laris. Kalau sekedar motivasi saja kan kurang laku. Ada agamanya, wah tambah laris. Itu manajemen bisnis. Jadi begitu. Jadi nggak usah mengikut ESQ. Belajar aja salat yang khusyuk menurut Quran, menurut sunnah dan juga eh bukan salat khusyuk ya, ESQ ya masalah pengembangan jiwa. Pengembangan pengembangan jiwa yang paling bagus adalah Al-Qur'an. Kalau kita kepingin kita bahagia Al-Qur'an, kita pengembangan diri Al-Qur'an, kita sukses Al-Qur'an, kita percaya diri Al-Qur'an, kita zuhud Quran, kita kepingin kaya Quran, kita ekonomi Quran, kita rumah tangga Quran, kita kesehatan Quran, semuanya ada di Quran. Tinggal mau baca atau tidak, mengamalkan atau tidak. Kita hidup di bawah naungan Al-Quran dan akan terasa nikmatnya Al-Quran. Jadi itu. Dan sekali lagi yang paling penting juga. Acara-acara model gitu itu membosankan. Pertamanya aja. Pertamanya itu menyenangkan. Apalagi juga promosi ya. Karena dipromosikan sering. Jadi terkenal. Tapi mereka yang sudah mengikut satu kali dua kali. Ya bosan. Ya gitu-gitu aja. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan ana terlambat. Oh iya. Sebenarnya saya ingin ada yang bisa bantah ESQW itu. Tapi bantah dengan cara ilmiah. Saya sudah lama kepingin yang punya waktu ya. Dan dia pelajari ESQW itu dibantah secara ilmiah. Ditunjukkan kesehatan-kesehatannya. Ini penting. Karena banyak orang yang termakan. Tapi ilmiah, bahasanya bahasa yang sopan, yang akhlak, tidak menjadi maki, tidak menghujat. Ya. Dibantah aja yang enak. Sehingga orang bisa maki akalnya, bisa mempertimbangkan. Oh iya, seperti ini. Ya. Kasih aja judul rapot merah ESQ. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz karena terlambat karena menangkap dari poin 57 bahwa seseorang menjadi kafir jika dia menghalalkan perbuatan dosa jika kita mengambil kasus di sekitar kita seperti orang tua yang membolehkan anaknya pacaran. Apakah mereka menjadi kafir? Insya Allah akan banyak sekali orang kafir. Bagaimana seharusnya sikap kita yang mengerti? Lalu bagaimana cara mereka bertobat hingga diampuni? Syukron. Kalau memang ayah atau orang tua itu berkeyakinan ya bahwa pacaran itu boleh. Ya memang kafir. Hanya saja ketika kita hendak menjatuhkan vonis kafir, perlu ikhomatul hujah dulu, diterangkan kepada bapak, kepada ibu, pacaran itu hukumnya haram. Ini dalilnya dari Quran, ini dari sunnah, semuanya jelas gamblang. Dia tetap mengatakan boleh, tidak apa-apa. Ya kafir ini namanya istihlal kolbi i'tiqadi, menghalalkan dosa dengan hatinya dengan keyakinannya. Menghalalkan dosa kan? Pacaran nggak apa-apa. Bahkan kalau anaknya tidak punya pacar, bingung orang sekarang ini. Kamu ini sudah umur 22, nggak ada yang apel ke rumah. Ya. Kan banyak orang gitu kan? Diterangkan dulu, terangkan dulu hukumnya pacaran itu apa. Setelah jelas hukum pacaran semuanya gamblang, tidak ada yang samar-samar seperti matahari di siang bolong dia tetap juga mengatakan tidak apa-apa pacaran. Ya kalau tidak dikafirkan orang ini ya tidak ada orang kafir. Kalau orang kayak gini nggak dikafirkan ya tidak ada orang kafir, betul apa enggak? Itu kafir namanya. Seperti itu. Lu kan tidak ngerti. Iya, semula tidak ngerti. Sekarang kan sudah ngerti kan? Sudah tahu hukumnya. Betul apa tidak? Kemudian, Assalamualaikum Waalaikumsalam Semoga Allah merahmati Ustaz Amin Tanya, apakah kita boleh menyebut orang-orang yang berakidah sesat Dengan sebutan-sebutan yang kasar Sebagaimana Rasul menyebut dengan Kila benar, anjing-anjing neraka Syukron Boleh ya menyebut dengan begitu Tapi kita juga melihat situasi dan kondisi Seperti apa kondisi kita Ini kila benar Juga pernah Rasulullah itu mengucapkan kata-kata keras kepada seorang sahabat. Ketika itu ada sahabat wanita namanya Subai'ah. Subai'ah ini suaminya meninggal dan dia juga dalam keadaan hamil. Kan ketika orang suaminya meninggal dunia, itu kan masa idahnya 4 bulan 10 eh, hari. Tapi kalau dia dalam keadaan hamil, maka masa idahnya ketika melahirkan walaupun ditinggal mati oleh suaminya. Katakanlah sekarang sudah hamil 9 bulan 10 hari. Hari ini suaminya meninggal. Besok dia melahirkan. Yang besok masa idahnya habis. Ternyata ada seorang sahabat namanya Abu Sanafil mengatakan, "Oh, tidak bisa. Kamu harus nunggu dulu 4 bulan 10 hari." Lalu supaya Ain sudah malah dilamar oleh orang, ada orang ngelamar dia. Lalu Subaik lapar ke kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah marah kepada Abu Sanabil karena memberikan fatwa-fatwa yang menyesatkan, fatwa yang ngawur. Apa kata Rasulullah? Kadzaba Abu Sanabil. Abu Sanabil bohong. Lu keras kan? Kadzaba Abu Sanabil. Abu Sanabil bohong. Jadi memberikan gelar kepada kelompok sesat dengan gelar-gelar yang kasar itu perlu, tapi melihat boleh ya, melihat situasi dan kondisi apakah menguntungkan kita atau justru menguntungkan mereka. Kita jangan pernah lupa ya, orang yang dipojokkan itu ternyata malah menimbulkan simpati orang lain. Terutama di Indonesia. Siapapun yang dipojokkan akan masyarakat itu simpati. Contoh yang paling gampang, kasus kemarin, kasus Monas. Pertama-tama sekelompok umat Islam terkesan mendolimi sekelompok yang lainnya, ya kan? Mukuli dan yang lainnya. Yang didolimi siapa saat itu? Kesannya, kesannya. Sekelompok yang itu yang dipukuli itu kan? Sehingga menimbulkan simpati dari mana-mana. Ternyata satu hari, dua hari, kelompok yang merasa terdolimi itu ambil sikap yang luar biasa, melampaui batas. Memojokkan sekelompok umat Islam, dipojokkan, dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan macam-macam. Iya. Sekarang simpatinya malah berbalik. Kesannya ini sekarang jadi yang didolimi, semuanya simpati kepada yang ini. Itulah namanya politik. Ya. Jadi siapapun yang didolimi nanti akan menimbulkan simpati orang lain. Nah jangan sampai kelompok sesat gara-gara kita sikapi dengan kasar ternyata malah menimbulkan simpati orang kepada kelompok sesat itu. Jadi bagaimana caranya lah. Kan tujuan kita untuk memberantas kesesatan. Bukan masalah kata-kata kasarnya. Ya saya kira cukup. Insya Allah kita ketemu lagi hari Kamis depan. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wasallim tasliman kathira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan وعملا متقبلا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أخطأناها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم